bin Mubarak. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan kata-kata yang kemarin kita lewati, khafdul kotak di Mu'jam al-Wasid dijelaskan. Sesungguhnya ungkapan khafdul kotak itu adalah eh, peribahasa orang Arab yang artinya eh, digunakan untuk disebutkan untuk sesuatu yang terdapat faktor pencegah untuk terwujudnya sesuatu. Artinya ya bahasa bebasnya tidak mungkin. wa وغيره فإنهم لم ينالوا هذه الإمامة إلا بالصبر واليقين وما على qadarahum wa ma'ala qadaruhum wa ma'ala qadaruhum illa fil istiqamati ala dinillahi azza wa jalla wa laysa fil da'awa wala fil amani sanian anna balaghsani al ash'ari rahimallahu marabis salasati asfarin atau rul awal atau awalu nah atau awalu Taurul Izali Walladhi makasa alai arba'ina aman Yukariruhu wa yunaziru alaihi Wa akulu hazal madhabu Ahwazahu an zawji umihi Abi Ali al-Jubai Al-Jubai al-Mutazili Wasmu Muhammad ibn Abdul Wahabi Syekhul Mu'tazilati Fi zamanihi atau falama in kasafa lahu dolalun dolalul mu'tazilati taraka hadzal madhaba wa akhadha madhabal ulafiyati ashaba Abi Muhammad bin Abdullah Abdullah bin Sa'id bin Hilabin Kula Hilabin Hada huwa taurul awsaku Wa huwa barzakhun baina awali amril as'ari Wa akhirihi fa'inahu jama'ah baina mutanaqidaini jama'a baina syai'in minal kalami sahihi an ahli sunnati wa jama'a usula aqliyati ja'altahum yusbituna minasifati sab'an fakat. fahiyya allati tadumanaha al-bait allati allati akahu musanifu rahimahullahu ta'ala nah Jawaban eh, yang diberikan oleh penulis terhadap pertanyaan kedua yang berisi pujian terhadap madhab as'ariyah salah satu makna zakat itu adalah memuji waladuzaku anfusaku wa'idai dan mengklaim bersihnya dan bebasnya Mu'tazilah, dan eh, bebasnya As'ariyah dari akidah takdir. Maka penulis mengatakan Masamita apa yang kau dengar Jawaban yang kau dengar Artinya Kuwait eh, Muslim itu dibacakan oleh kore Ini kan di pengajian Maka beliau mengatakan Maka jawaban yang disampaikan oleh penulis adalah Jawaban yang telah, jawaban yang sadid yang benar Yang telah anda dengarkan jawaban yang tegak di atas dalil yang kuat dan kami akan ringkaskan apa yang kami pahami dari jawaban ini dalam poin poin berikut. Yang pertama ala fardi jika diandaikan an nafihim mantukir minal min bahasa di tengah-tengah as'ariyah ada para imam yang telah disebutkan bohong dan mereka tidak pulasan al Asari dan yang lain maka mereka tidaklah mendapatkan status dalam agama ini sebagai imam kecuali dengan sabar dan yakin dan tidaklah tinggi martabat mereka kecuali dengan istiqomah di atas agama Allah Azza wa tidak semata-mata klaim dan angan-angan dan yang kedua adalah Hasan al Ashari melewati tiga fase dalam hidupnya. Fase yang pertama adalah fase menjadi ihtizal Mu'tazilah. Beliau berada dalam fase ini selama 40 tahun ini sejak beliau kecil sampai berusia 40 tahun. Yukariru beliau menyampaikan menjelaskan akidah Mu'tazilah wa yunadhir dan melakukan debat alaihi demi membela Mu'tazilah. Akulah katakan akidah ini dia dapatkan dari suami ibunya. Artinya bapak tirinya Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili yang nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab Syekhul Mu'tazilah di zamanihi adalah tokoh besar Mu'tazilah di zamannya maka pelajaran penting dari kehidupan Abu Hasan al Asari ini menunjukkan bahaya lingkungan dan bahaya pendidikan yang tidak benar gara-gara pendidikan yang tidak benar, lingkungan yang tidak benar, maka seorang itu bisa menjadi e, tenggelam dalam kesesatan, akan jadi tokoh kesesatan hmm, berpuluh-puluh tahun namanya. Itu kalau Allah masih menghendaki kebaikan untuknya dengan taubat. Kemudian uh, fase yang kedua, lama tatkala inkasyafat terbuka bagi Abu Hasan al Ashari tersingkap bagi Abu Hasan al Ashari kesesatan Mu'tazilah beliau tinggalkan akidah ini dan beliau mengambil akidah Kulabiyah. Kulabiyah adalah ashab pengikut Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Ini adalah fase pertengahan dan Kulabiyah adalah dinding pembatas antara keadaan Abu Hasan As'ari yang pertama dan terakhir. Karena di fase ini Abu Hasan Al As'ari mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Dia mengumpulkan antara sedikit perkataan yang benar dari Al Sunnah, dia satukan dengan kaedah-kaedah logika yang diambil dari Mu'tazilah. Ya kaidah-kaidah logika ini menjadikan As'ariyah menetapkan tujuh sifat semata mata hanya tujuh sifat yang e, disebutkan dalam bait syair yang diceritakan oleh penulis perdana. Asal tsari itu mazhabu ahli sunnati wa taurul tawrul akhir. Wa huwa tawrul akhir. Nah, wa huwa tawrul akhir alladhi hadallahu al-imama alladhi intahalathu al أشاعرة أهلي أبا الحسن الأشعري آخر آخر أمره آخر أمره أمره وهو أن الله هداه إلى سنتي وقرر ذلك فيما آه، نقله الشيخ نقله الشيخ عنه رحمه الله في كتابه الإبادات ومن هنا يقال لهذا المدعي مدعي لهذا المدعي nazahatul as'ariyati anit ta'tili alladhi yasumunahu ta'wilan yaqulu lahu annal asy'ariyata al muntasi ila abil hasan al asy'ari eh, qismani fa in aratta fa in aratta bil muntasibina ila al imami min man kanu ala marhalatil wusta Fahaulai mubtadi'atun dolalun Dulalun Dulalun Hum mu'tazilatun illa fi sab'i sifati Sab'i sifati Lam yathbutu Yuthbituha Bin nususi Bal athbatuha li'anna al-aqla Yuthbituha Wa In arakta Fil muntasibina ila Ila abil hasani rahimahullahu من كانوا على آخر أمره أمره آه، على آخر أمره فهم من أهل السنة وبهذا يظهر أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله بريء من مذهب الكلابية وإنه على ما عليه وأنه على ما عليه الإمام أحمد ومن مضى ومن مضى ومن مضى قبله من أهل السنة من إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كما جاءت بذلك النصوص من الكتاب والسنة Nah, fase yang ketiga adalah akidah al-sunnah itulah fase yang terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada al-iman Abu Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari Alati intahalathu al-Ash'iratu yang uh, dijadikan aliran oleh para Asha'irah yaitu al-Imam Abu Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari al-Ash'ari karena nasabnya berujung pada sahabat Abu Musa al Ashari. Akhir ambil hiji akhir keadaan beliau itu maksudnya akhir hidup beliau maka Allah uh, eh, karena Allah memberikan hidayah padanya pada sunnah pokok dari keadaan beliau menegaskan hal tersebut dan sebagaimana dalam nukilan penulis Anhu dari Abu Hasan Al Asari di kitabnya Alifanya Maka dari sini kita katakan kepada orang yang mengklaim bahasanya As'ariyah itu bebas dari takdir Bersihnya As'ariyah dari takdir mudai orang yang mengklaim eh, nazahata tadi berarti eh, maf'ul bih mas ini untuk mudai kita katakan kepada berarti titik duanya itu enggak harusnya enggak ada titik dua di situ titik duanya di belakang nanti Wa minuna dari sini kita dikatakan kepada orang yang mengklaim bersihnya as'ariyah dari taktik yang memberikan namanya dengan takwil dikatakan kepadanya. Nah, di sini baru titik dua titik dua yang pertama tadi e, salah anak asyairah kata asyairah yang menisbatkan kepada Abu Hasan al Asyari itu ada dua macam Macam yang pertama jika yang engkau maksudkan dengan orang-orang yang menisbatkan kepada Imam Abu Hasan Ali bin Ismail al Ashari adalah orang yang berada di atas akidah beliau yang kedua yang pertengahan maka mereka adalah para bid'ah dan orang-orang yang sesat yang mereka pada hakikatnya dalam masalah sifat Allah dalam Mu'tazilah kecuali dalam tujuh sifat. Yang tujuh sifat itu tidak mereka tetapkan karena tuntutan dalil, namun mereka tetapkan karena akal menuntut untuk ditetapkannya, untuk menetapkannya. Yang kedua, jika yang anda maksudkan dengan orang-orang yang disebutkan kepada Abdul Hasan al Asari rahimahullah adalah orang yang al asli amrihi memegangi akidah beliau yang pertama yang terakhir maka jadilah ahlu sunnah maka dengan uraian ini jelaslah bahasanya Abu Hasan Ali bin Ismail al Ashari rahimahullah taala adalah terbebas dari tuduhan manhaj ulabiyah dan bahasanya dia berakidah dengan akidah Imam Ahmad dan para ulama terdahulu sebelum Imam Ahmad para ulama ahli sunnah yang menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala maka nama disifat bagi Allah sebagaimana terdapat dalam dalil dan quran dan Sunnah. Wahyu. Wa madhabu rajuli bahwa akhiru amrihi. Faman kana ala akhiri atwaril ash'ari al-ash'ari walam yadhalana khilafun dzalika fahuwa sunniyun walaysa ash'airon ash'ariyan walasa ashari'an nafiyan disifati kulliha ada sab'an bal huwa sunniyun qadhun khalisun mahdun li'annahu yusbitu jami'a asma'i rabbi wa sifatihi azza wa jalla ala wajhi la'iki bihi kama ja'at bidzalika an-nususu wa masya alaihi salafu as-salihu wa ajma'u alaihi. Dan yang namanya maka atau keyakinan seseorang itu adalah keyakinan dia yang terakhir. Pendapat seseorang adalah pendapat dia yang terakhir. Kalau belum diketahui mana yang terakhir, kita katakan ada dua pendapat bagi beliau. Dia punya dua pendapat. Kalau kita nggak tahu mana yang terakhir, kalau kita tahu mana yang terakhir, pendapat lama tidak boleh dinisbatkan sebagai pendapat beliau. Ini kaidah berkaitan dengan masalah pendapat. Famakana maka siapa yang mengikuti fase terakhir dari Al-As'ari dan tidaklah nampak bagi kita khilaf budalika hal yang menjadi hal tersebut maka dia adalah sunni dan bukan as'ari Nafian sifat yang meniadakan sifat seluruhnya kecuali tujuh sifat Bahkan dia sunni yang tulen, murni dan murni karena dia menetapkan semua nama Allah dan sifat Allah dalam bentuk yang layak. Kama tidak bidalikan nusus bagaimana terdapat dalam berbagai nas dan dia berjalan di atas akidah salafus saleh yang mereka salafus saleh bersepakat atasnya. Bisa ya, terus. Amin الشنكيتي في تفسيره أضلاع البيان على تفسير آية آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأحرف اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يخفى كثرة كثرة كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهرة المتبادرة السابقة إلى الفهم min makna istiwa'i wal yadi matalan fil ayatil qur'aniyati wa musyabahatu sifatil khawabiti wa qalu yajibu alaina an nusarrifuhu an dhahirihi ijma'an qala wa la yakhfa ala anna aqilan anna haqiqata ma'na hadha al-qawli anna Allah wasafa nafsahu fi kitabihi bima dhahiri al-mutabadali minhu as-sabiqi ila al-fahmi هذا آه، آه، الكفر الكفر الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع اجماع من يعتقد به من العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بمظاهر المتبادر منه لا يليق لا يليق والنبي صلى الله عليه وسلم kata ma'anna zalika zahiru al-mutabadara kufrun wa dalalun yajibu sarful waqti anhu wa kullu hadha min tilqa'i anfusihim min ghairi i'timadin ala kitabin aw sunnatin subhanaka hadha buhtanun alimun wa la yaqfa anna hadha al-qawla من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم Syekh Muhammad Amin Singkiti yaitu matan Wadi Musla Amin tanpa al Kasih catatan yang benar Al Amin Singkiti Singkiti itu nama daerah daerah Singkit di Mauritania Afrika ini adalah negeri miskin namun negeri e, negara miskin namun negara yang kaya ulama. Banyak ulama besar dari negeri ini, ya, negeri miskin, negara miskin. Bahkan sampai hari ini banyak ulama besar e, muncul dari sana. Hmm, dalam tafsirnya Adwa Ulbayan ketika menafsirkan ayat istiwa eh, istiwa Allah di atas ars yang ada di surat Al-A'raf Ilham ketahuilah bahasanya Ghalat telah salah Fihada dalam masalah ini Khalqun manusia Layu sokat rotan yang tidak bisa Dihitung banyaknya Dari kalangan akhiri Mereka beranggapan bahasanya makna zahir Yaitu al-mutabata asabi yang segera tertangkap asabi yang segera tertangkap Ada pemahaman e, min makna istiwa dan mana istiwa tangan e, misalnya dalam ayat Al-Quran adalah menyerupai sifat hawadis makhluk. Kalau mereka mengatakan wajib batas kita untuk memalingkannya dari makna lahirnya dengan ijma. e, beliau mengatakan walayah tidaklah sama atas orang yang adun akilin orang yang berakal ya dengan derajat akal yang paling minimal bahasanya hakikat makna perkataan ini sama saja mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dalam Al-Qur'an dengan sifat yang makna zahirnya yang segera tertangkap dan segera tertangkap kepada pemahaman makna zahirnya adalah kekafiran kepada Allah dan perkataan yang tidak layak bagi Allah Jalla wa'ala Nah. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan untuk beliau kami turunkan padamu Al-Quran supaya kau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka ternyata juga tidak menjelaskan satu satu huruf pun dari hal tersebut ma ijma iman padahal terdapat ijma dari para ulama menyuktadu biminal ulama para ulama yang teranggap yang teranggap dalam ijma bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh fihaki untuk beliau menunda penjelasan pada saat dibutuhkan. Wa ahrad dan lebih-lebih lagi tidak akal, masalah akidah. Lasya lebih-lebih lagi jika itu adalah kata-kata yang dohirnya yang segera tertangkap pada kekufuran dan kesesatan yang nyata. Maka Nabi tidak pernah menjelaskan sampai akhirnya datanglah mereka-mereka orang yang bodoh dari kalangan orang-orang belakangan yang mereka beranggapan bahasanya Allah memberikan untuk dirinya sifat dengan sifat yang dohirnya, yang tertangkap darinya dan sifat yang tidak layak bagi Allah. Dan Nabi pun menyembunyikan eh, penjelasan bahasanya zakat zahir pasti makna zahir yang segera tertangkap tersebut adalah kekufuran dan kesesatan sehingga wajib memalingkan lafaz anhu darinya. Ini konsekuensi dari kata-kata tadi. Kuluhada ini semua adalah mintil kai angkusihim berasal dari diri mereka sendiri tanpa bersandar pada dalil Quran dan Sunnah. Maksudnya ya Allah ini adalah kebohongan yang nyata dan tidak asal maksudnya perkata ini adalah min akbar dan termasuk kesesatan yang paling besar dan kebohongan yang paling besar atas nama Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya itu konsekuensi dari perkataan tadi Bersihnya zahir al adab asabi ilal fahmi min makna istiwa wal yaji wa musyabahatu sifatil hawadis yajibu sarfuhu Ini konsekuensinya berarti eh, eh, Allah itu melakukan perbuatan yang jelek dan tidak mengetahui kalau perbuatan Allah itu dan tidak memberitahu pada umat kalau perbuatan jelek dan Nabi pun tidak menjelaskannya. Dari di sini tadi ada faedah ada kaidah usul fikih la yajuzu fi haqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ini kaidah usul fikih dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Singkiti yang dia adalah al-mufassir, al-usuli, al-faqih, al-faqih, al-fikih, al-tafsir, al-usul fikih. Beliau mengatakan bahasanya ini adalah kaidah yang disepakati. Maka ada klaim, ada kaidah ini adalah kaidah yang disepakati. Ijma' menyutadu bi. Karena sabiqu ilal fahmi al mutabadari bi kulli akilin wa munafatul khaliqi lil makhluqi fi dzatihi wa jami'i sifatihi la wallahi la yumkinu dzalika illa mukabirun. Wal jahilu al mustahil alladhi yashamu anna dhahira ayati sifati la yaliku billahi bi annahu kufrun wa tashbihun inna ma jara ilayhi Dan tanjisu qawlihi bi Kodani tasbihi Kodani tasbihi Bainal khaliki wal makhluki Fa'adahu Syukmu tasbihi Fa'adahu syukmu tasbihi Ila nafsi sifatillahi jala wa'ala Ma'adamil imani biha Ma'anahu jala wa'ala Waladhi wa bihi nafsahu Maka hadal jahidu Musyabbihan awala Awala Wa muqaddilah tahiyan Faktabah bamalan Jahidu billahi Bida'an wa walau kana qalbuhu arifan billahi kama bagi mu'azziman billahi kama bagi zahiran min afdali tahdihi lakana mutabadiru indahu mutabadiru indahu lakana mutabadiru indahu as-sabiqun ila fahmi an wasafallahu an wasafallahu an wasafallaha ta'ala an wasafallaha ta'ala balikun minal kamali wal jalali mayah Auhama fayakunu sifatul musta'idan lil imani bi sifati kamali wal jalali wal jalali thabitati lillahi bil qur'an karim wa sunnati sahihati ma'a tanzihi tami an musyabahati sifatil khalqi ala nabi qawlihi laisa kamitslihi syai'un wa huwa basir bi rahmatihi wa nah Walhaq dan yang benar layak fihi yang tidaklah ragu tentang kebenaran ini orang yang berakal yang punya sedikit akal bahasanya semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam Fadzahir maka makna zahir yang segera tertangkap Asap yang segera dipahami Oleh orang yang di dalam hatinya masih punya sedikit iman Adalah pensucian yang sempurna dari menyerupai satupun sifat makhluk. Kalau yukir, apakah ada orang yang menolak? Akilun orang yang berakal yang menolak bahasanya yang segera pada pemahaman al mutabadar yang segera dikuli akil untuk pada semua orang yang berakal huwa munafatul khaliq lil makhluk adalah bedanya khaliq dengan makhluk dalam zat dan dalam semua sifatnya. Oleh maka demi Allah tidaklah mengkari hal ini Bahasanya Allah dengan makhluk itu beda Zat dan sifatnya kecuali muka birut orang yang sombong Wajahan maka orang yang bodoh Al-Muhtar yang membuat kebohongan Allah kamu yang beranggapan Bahasanya dari ayat sifat Itu adalah makna yang tidak lain bagi Allah Karena dari makna sifat adalah kekafian dan tasbih Innama ilaihi yang menyeret dia kepada perkataan ini adalah tanjisu qalbi karena najisnya hatinya. Karena najis hatinya adalah hati yang najis dengan sebab kotoran tasbih, anggapan tasbih antar khalid dengan makhluk. Fa'adam maka mengantarkan dirinya sumu kesialan tasbih pada tindakan menolak sifat Allah Jalla wa'ala dan tidak mengimani sifat Allah Padahal Allah sendiri Jalla wa'ala dialah yang mensifati sifat-sifat dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Artinya orang yang mengingkari sifat Allah tadi eh, Fakanah hadal jahil yang merupakan orang yang bodoh tadi Musabihan awalan Dia pertama kali adalah melakukan tasbih dalam otaknya, dalam pikirannya Mu'atilan janian kemudian lakukan taktil pada giliran berikutnya ini sebagaimana kaidah yang telah berulang kali kita bahas, bahasanya kullu mu'atilin mumathilun. Semua alu taktil itu adalah alu tamsil karena mereka itu melakukan taktil gara-gara e, dalam pikirannya terdapat anggapan tamsil jika tidak dilakukan taktil. kabar maka orang tersebut melakukan satu hal yang tidak layak bagi Allah ibtidaan pada awalnya dan pada akhirnya. Karena pada awalnya dia tasbih, ini tidak layak. Akhirnya taktil juga tidak, tidak layak. Kalau karena kalau seandainya hatinya itu mengenal Allah sebagaimana seharusnya, mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya, bersih dari kotoran tasbih, saya yang eh, al-mutabatar indah yang segera tertangkap di sisinya, eh, yang segera tertangkap dalam pemahamannya bahwasanya sifat Allah itu balighun al kamal telah sampai pada derajat kesempurnaan dan keagungan ma satu derajat ya ketok yang memangkas auham anggapan ala adanya hubungan keserupaan antara Allah dengan sifat makhluk maka orang yang punya uh, eh, orang oh, yang hatinya bersih dari kotoran tasbih ini hatinya musta'id dan adalah hati yang siap untuk mengimani sifat-sifat sempurna dan keagungan yang ada bagi Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Diiringi tanzih atam, eh, sikap mensucikan dengan sungguh-sungguh mensucikan Allah dari keserupaan dengan sifat makhluk, artinya mengikuti firman Allah wa Sekian kutipan perkataan sama Muhammad Amin asin kiti Pak Ismail. ma'adzama hujjatu ma'adzama hujjatu min jahbidin jahbidin ya'rifu فضله فضله فضله من خبر من خبر كتابه أربع البيان وغيره من من الكتب التي نافها فيها رحم الله عن مذهب السلف وأبان أن ما عدا مذهب السلف في صفات الرب وأسمائه باطل تلخيص ما ويمكن تخليص ما أورده المصنف رحمه الله عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الأمين الشنقيطي رحمه الله فيما يأتي أولا بطلان التشبيه صفات الرب جل وعلا وهو الخالق موجد موجد الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء بصفات الحوادث ثانيا أن نهاية, نهاية هذا التشبيه أن نهاية هذا التشبيه الذي انقدح انقدح salah itu في أذهان مبتدئة من الجهمية والمعتزلة ومن ومن ومن هذا حذوهم من الأشعرية من من الأشاعرة من الأشاعرة والكلابية نهاية نهايته التأكيد Nah, aku katakan ma'adoma ini sifatu ta'ajub Betapa agungnya hujah ini yang berasal dari seorang yang berilmu, jihbid, yang sangat mendalam ilmunya ya atau yu'rab diketahui keunggulan beliau dalam masalah ilmu dari berita kitabnya itu Atwal Bayan dan kitab-kitab yang lain yang nafaha isinya adalah pembelaan e, nafaha membela madhabus salah, wa abana dan menjelaskan anama ada rasanya ma ada madhaba kalau ada ma ada berarti bahnya habis itu madhaba anna ma ada madhaba salafi bahasanya selain akidah salaf dan sifat Allah dan nama Allah adalah akidah yang batil dan mungkin kita bisa kita ringkas apa yang dikatakan oleh penulis dari Muhammad Amin Ansimkiti Fimayak di dalam poin-poin berikut ini Pertama, batilnya dan tidak benarnya menyerupakan sifat Allah Jalla wa'ala dengan makhluk Wahwa dan dia adalah sang pencipta Al-Mujid yang menciptakan al adwal awal dia adalah Zat yang awal eh, Tidak ada satupun sebelumnya tidak, eh, Satu hal yang sangat batil Menyerupakan sifat Allah Bisifatil hawadis dengan sifat makhluk Kemudian yang kedua Bahasanya ujung dari Atau akhir dari Tasbih ala diinqadaha eh, Ya yang Eh, menjadi cacat dan celak kadeh itu artinya celaan yang jadi eh, yang menjadi penyakit di benak para ahli bid'ah yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka itu As'ariyah dan Kulabiyah ujung-ujungnya adalah ta'adil <coughs> maka ada eh, maka ada ada tasbih yang itu jadi penyakit pikiran jika tasbih itu telah jadi penyakit pikiran dan pemahaman, maka ujungnya nanti adalah ta'til atau tahrif. Wakat arafna dan telah kita ketahui dari keterangan yang lewat bahasanya mu'atil itu injar terseret kepada ta'til pada saat mereka tidaklah memahami tidak bisa paham dari eh, nusus sifat dari, dari sifat kecuali menyerupai khalik dengan makhluk fasabah awalan sumaat tolak Taniya Maka pada awalnya dia melakukan tasbih Kemudian giliran berikutnya dia melakukan takdil Bibit Salisan yuzamu ala ala hadal madhabis ala hadal madhabil fasidi ta'ni madhabus madhaba madhaba tasbihi al mahbub al mahmumu al mahmumi lawazimi batilatun lawazimu batilatun lawazimu batilatun minha awalan annas Allah subhanahu wa ta'ala khotoba badahu min kusin wa hadha huwa abdul aqtul batilu batili fa'inallaha subhanahu wa ta'ala lam yunazil lam yunazil kitabahu alam nasi illa li bihidayatihim bihi wa ikhrajihim wa ikhrajihim bihi Minatu hadi ila turi bi'idnihi Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lam yubayyin wala harfan wahidan min ma'ani kitabillahi amatan wala nususol wala nususi sifati nususi sifati khosatan ma'a ijma'i ma yata'adda man yu'taddu man yu'taddu biqaulihi minal aimati ala khilafin dalika wa hum mujma'in mujmi'un ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayana kitab Allah azza wa jalla bayanan syafian kama qala Allah ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linasi ma nuzila ilaihim wa inna lazima qauli haulai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastajib li ayati asbahu linnasi wal ijma'i. Nah, e, Poin yang ketiga yalzam ada konsekuensi dari akidah yang rusak ini yaitu akidah tasbih e, yang merupakan akidah yang tercela menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak benar di antaranya. Yang pertama berarti Allah berbicara kepada hamba-hambanya dengan dalil-dalil yang memuat kekafiran. Karena tasbih adalah kekafiran. Maka adalah kebatilan yang paling batil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'an pada manusia kecuali untuk memberikan hidayah kepada ya, hidayah kepada manusia dengannya dan menguatkan manusia dengannya dan kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Yang kedua, Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjelaskan meskipun satu huruf makna Eh, dari Al-Quran secara umum tidak pernah menjelaskan dari dari sifat secara khusus padahal terdapat ijma ulama yang teranggap perkataannya dari para imam yang menyelisih hal tersebut bahwa mereka para imam sepakat bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan Al-Quran bayanan syafian dengan penjelasan yang memuaskan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Dan kami turunkan padamu Abidqa yaitu Al-Quran Supaya kau jelaskan pada manusia Apa yang diturunkan pada mereka Fa'ina lazim maka konsekuensi dari ucapan mereka bahwasanya zahir makna sifat itu adalah tasbih dan itu kekafiran dan Nabi tidak menjelaskan kalau itu kekafiran konsekuensi perkataan mereka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lam yastajib tidak merespon apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini maka jadilah mereka menyelisih nas yaitu ayat An-Nahl 44 dan ijma Pemilawas yang batil dan terkonsekuensi yang batil adalah manusia berarti mereka Fijalin dalam kebodohan Yatakhobatun ngawu Asal-asalan Karena Rasul tidak menjelaskan kepada mereka Al-Quran sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Sampai datanglah mereka Fafahim lalu mereka memiliki pemahaman Yang merupakan pemahaman yang rusak Itulah tasbih yang kotor Yang dengannya mereka menyelisih zahir dalil dari Quran dan sunnah Menyelisih akal fitrah dan ijma para imam. Kemudian kalau musannif rahimallahu taala wal As'ari dan As'ari abul Hasan rahimallah karena beliau di akhir umurnya di atas akidah al-sunnah dan al hadis yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya ya, dalam Al-Quran dan lisan Rasulnya saw tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyib, tanpa tamthil. Dan yang namanya keyakinan seseorang adalah apa yang dia yakini akhiran pada akhirnya. Ida soha jika dia secara tegas bihasri kaulihi membatasi keyakinannya pihi dalam satu keyakinan. Sebagaimana keadaan Abu Hasan kama yu'lam sebagaimana diketahui dari perkataan Abu Hasan Al-Asari dalam kitabnya Al-Ibanah Wa ala hada maka berdasarkan hal ini maka taklid mengikuti Abu Hasan yang sempurna adalah itiba umakana ali akhiran mengikuti keyakinan dia yang terakhir yaitu komitmen dengan akidah ahlul hadis dan ahlu sunnah karena itulah akidah yang benar yang wajib diikuti yang dipegangi oleh Abu Hasan al Asari itu sendiri di akhir hidupnya. Maka aku katakan ini adalah ringkasan dari penjelasan ini yaitu sanjungan pada Abu Hasan Al As'ari rahimahullah taala Wa'adu dan memasukkan beliau dalam dalam golongan ahlu sunnah yang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang meniadakan dari Allah sifat-sifat yang Allah tiadakan dirinya atau ditiadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabayan dan disini terdapat penjelasan bahasanya Abdul Hasan Ali bin Ismail Al As'ari rahimahullah di akhir umurnya sebagaimana keterangan yang lewat beliau meyakini keyakinan al-sunnah wal Jamaah karena Abdul Hasan Al As'ari hasar qaulahu membatasi perkataannya dengan tegas membatasi perkataannya dengan mengikuti ahlu sunnah maka pembatasan dari beliau ini yaitu Abu Hasan al Asari, muktadah konsekuensinya beliau menyelisihi makana alaih keyakinan beliau di awal hidupnya dan di bagian kedua dari fase-fase e, kesesatan beliau. Wa ala hadza maka berdasarkan hal ini kita katakan kepada orang yang mengaku-ngaku menisbatkannya pada Abu Hasan Al As'ari wa mudda'in dan mengaku-ngaku intihalahu Eh, mengikuti aliran beliau dan menjadikan beliau sebagai imam, kita tuntut orang tersebut untuk berkata dengan penuh keberanian apa yang dikatakan oleh Abu Hasan Al Azhari dan apa yang beliau tegaskan dan apa yang beliau berjalan dan tidaklah dia berjalan di atasnya sebagaimana imamnya berjalan di atasnya jika tidak, dia tidak mau berkata sebagaimana perkataan Abu Hasan al Asyari di al Ibana, maka dia adalah seorang yang kadibu dakwa klaimnya itu bohong, menyimpang, sesat dan menyesatkan. Atau kemungkinan yang kedua, dia adalah orang yang bodoh, tidak mengetahui sebenarnya bagaimana keadaan Abu Hasan al Ashari. saya tidak mengetahui kondisi akhir mentah ilaihi kondisi air Abdul Hasan Al Asari min sawabil qaul yang memiliki perkataan yang benar wasada dan mu'taqad dan keyakinan yang benar maka pengikut Abdul Hasan Al Asari yang tidak mau beliau katakan eh, maka dia maka boleh jadi dia adalah orang yang menyimpang boleh jadi orang yang bodoh Kemudian ada kemungkinan yang ketiga yang pernah kita sampaikan kemarin boleh jadi dia adalah orang yang terkena subhat. Kalau al ibana itu bukanlah karya Abu Hasan al-Ash'ari. Dan jawaban pertanyaan yang ketiga Jawaban untuk pertanyaan yang ketiga min wajahain ada dua macam. Anak hak la yuzan dirijal. Bahasanya kebenaran itu tidaklah ditimbang dengan siapa yang mengatakannya namun orang itu malah ditimbang dengan kebenaran inilah tolak ukur dan parameter yang benar meskipun kedudukan person dan martabatnya asarun punya pengaruh untuk diterimanya perkataan mereka sebagaimana kita menerima berita dan cerita orang yang terpercaya yang baik agamanya dan kita tawakuf terhadap berita orang yang fasik Lakin laisa hadha wal mizan fi kulli hal. Tapi bukanlah eh, eh, bukanlah tolak ukur dalam semua keadaan. Karena yang namanya manusia itu basyaun adalah manusia yang bisa hilang darinya min kamalil ilmi, ilmu yang sempurna dan kekuatan dan pemahaman yang kuat, butuh yang hilang. Fakat kunoat rajulu dayinan maka boleh jadi seorang itu sangat baik agamanya, zakhulukin orang yang punya akhlak. Walakin kuno naqisa ilmi akan tapi dia ilmunya kurang, pemahamannya lemah. Saya futuhu minaswab maka ada kebenaran yang hilang darinya sesuai dengan kadar maha selalu menenaks kekurangan yang terjadi pada dirinya dan kelemahan yang terjadi pada dirinya. Au pun atau boleh jadi nasaat dia tumbuh besar sejak kecil di atas jalan tertentu dan keyakinan tertentu yang hampir-hampir dia tidaklah mengenal kecuali keyakinannya maka dia mengira bahasanya kebenaran itu terbatasi hanya dalam e, jalan yang dia tempuh atau semacam itu maka di sini beliau hmm, menyampaikan dua kaidah penting hmm, yang harus diletakkan pada tempatnya masing-masing. Yang pertama adalah al-haqqu la yuzanu birijal eh, wa inna yuzanu rijal bil haqq benar tidak dilihat dari siapa yang mengatakannya namun orang itu ditimbang dengan kebenaran Maka ini adalah kaidah dalam masalah kaidah dalam masalah kabulul hak menerima kebenaran dari siapapun. Siapapun yang mengucapkan kebenaran maka dia adalah orang yang benar. Siapa yang mengucapkan sesuatu hal yang salah maka dia salah siapapun dia. Kemudian ada kaidah nakbal al adl wa natawaqqaf fi khabaril fasiq ya, kalau berita atau ilmu atau ilmu itu dari orang yang kita ketahui baik agamanya lurus akidahnya maka kita terima namun kalau dari orang yang gak benar gak jelas maka kita tawakuf Mungkin ada adalah kaidah dalam masalah talabul ilm dalam masalah belajar agama. Kalau kita mau belajar agama, belajarlah pada orang yang adil. Orang yang baik akidahnya, bagus akidahnya, eh, dan dia mumpuni dalam bidangnya, kita belajar agama sama beliau. Eh, kita seorang yang pemula dalam menuntut ilmu, kita mau belajar, belum tahu mana yang benar, mana yang salah, maka kita eh, kira-kira uh, manakah orang yang adil? Kita belajar pada beliau. Maka ini dua uh, dua kaidah Nah kaidah yang pertama adalah kaidah yang benar dalam setiap keadaan. Eh, dia adalah kaidah yang benar dalam setiap keadaan. Tidak ada kondisi tertentu di mana kita memberikan pengecualian untuk kaidah yang pertama, al-haq la yuzan birijal. Itu tidak ada istisnanya. Oh, kondisi semacam ini al-haq yuzan birijal. Itu tidak ada. Maka beliau mengatakan hadal mizan sahih. Ya, inilah tolak ukur dan parameter yang benar. Beliau tidak mengatakan tolak ukur dan parameter yang benar dalam kondisi tertentu. Dan berkaitan dengan kaidah qabulul khobaril adi wa tawaqquf min khobaril fasak. Beliau mengatakan laisa hadha wal mizan fi kulli hal. Ini bukanlah kaedah yang dipakai dalam semua kesempatan, semua keadaan. Makanya adalah perkataan yang benar dalam situasi tertentu. Maka dia adalah kaidah yang benar namun cuma dalam situasi tertentu, tidak dalam semua keadaan. maka dia benar berkaitan dengan riwayat hadis. Misalnya, masalah perawi, maka dia benar eh, dalam pengertian eh, dalam masalah cari guru, mau belajar serius, maka eh, carilah guru yang al-adil, karena dia adalah orang yang beritanya dan penjelasannya diterima. Namun kabul khabar adil ini tidak mudah dipakai dalam setiap kesempatan. Ada uh, ahli bid'ah yang mengatakan sholat lima waktu itu wajib, kemudian kita tawakuf. Bener ya, sholat lima waktu itu wajib. Ini mau tadi yang ngomong, ya enggak. Kita katakan dia mau namun ngomong ini hak, Jadi mubtadi omongan ini hak. Ya, ada orang kafir yang uh, ngomong jilbab untuk perempuan, pakai untuk perempuan itu satu hal yang manfaat. Kita katakan dia kafir, namun perkataannya hak. Hmm. Kalau ada orang yang kita cintai, orang yang kita sukai, uh, kemudian mengatakan, eh, apa itu jilbab? Eh, nggak ada gunanya. Meskipun kita mencintainya, maka kita katakan dia telah salah dengan kesalahan yang sangat-sangat fatal. Al-haq la yuzanu birijal. Maka kubur kabul adil, wa tawakuf, kabul fasik Ini kaidah yang benar dalam sikon tertentu Kaidah yang benar dalam sikon tertentu. Sedangkan al-haqqu la yuzan ini adalah kaidah yang benar dalam situasi apapun. Tidak ada istisnanya. Tidak kemudian karena orang kafir atau karena ada orang yang sangat sesat ngomong satu hal yang benar kemudian kita tolak. Nah, Wa aku dan aku katakan mungkin kita simpulkan min hadza dari penjelasan ini ala dia teman yang memuat sisi yang pertama dari jawaban penulis untuk pertanyaan ketiga dalam e, poin berikut ini. Empat adalah satu kaidah yang terkenal di tengah alusunah bahasanya kebenaran tidak ditimbang dengan person namun person ditimbang dengan kebenaran. Wa yu'abiruna an hadil qaidah terkadang para ulama ahyanan terkadang mereka membahasakan lain kaidah ini dengan menggunakan ungkapan la yu'raful haqqu birijal kebenaran itu tidaklah diketahui dengan person namun yu'rafu rijal fil haq namun kita ketahui siapakah person pembela kebenaran dengan kebenaran Wal makna ala kiltal ibaratain dan maknanya menurut dua uh, ungkapan ini anal hukma bil haq bahasanya fonis anal hukma bil haq ala rijal bahasanya fonis benar itu pada person tertuju pada person artinya Farajul seseorang jika dia musibah berkata dengan perkataan yang benar, maka kita katakan di bi pun bahasanya dia benar dalam hal ini. Dan jika dia berkata dengan perkataan yang tidak benar, maka kita katakan di anak muhti kalau dia salah. Labuda minal isoba karena orang itu harus mengambil pendapat yang benar. Ada amron ini perkara yang pertama. Anal, eh, kemudian makna yang kedua atau poin yang kedua, perkara yang kedua, makna yang kedua dari kalimat ini adalah alusuna tidaklah berpihak kepada person. Faywalu lalu kemudian e, memberikan loyalitas dan permusuhan gara-gara person. Namun keperpihakan alusuna adalah kepada kebenaran itu sendiri. Maka siapa yang di atas kebenaran zahir dan batin maka dia adalah bagian dari al-sunnah lahu malahum dia punya hak sebagaimana ah, hak al-sunnah yang lain wa ma alaihim dan dia punya kewajiban sebagaimana kewajiban yang lain wa ingkana laisa alal haq ya karena al-sunnah itu tidaklah berpihak kepada person siapapun dia namun jika ada seorang itu tidak di atas kebenaran dalam perkataan dan perbuatannya fa yasifunahu maka al-sunnah mensifati orang tersebut bahasanya dia tidak di atas kebenaran. Dan bahasanya jalannya dalam masalah adalah satu hal yang batil, yang tidak benar, perbuatannya tidak benar, perkataannya tidak benar. Wa'atku uh, eh, hahuna dan di sini aku ingat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah perkataan penting sangat sangat sangat penting ya, karena perkataan jika orang itu memahami perkataan ini dan meresapinya ke dalam hatinya maka tidak ada pada dirinya ta'asub tidak ada pada dirinya fanatik kelompok alias hizbiyah ya. Eh, Syekhul Islam mengatakan manasaba linasi rajul manasaba linasi rajulnya harusnya rajulan siapa yang memasang person tertentu Linas untuk semua manusia Memasang pesan tertentu ke kemudian ke, ke hadapan publik yuwali fihi wa yu'adi fihi yang memberikan loyalitas karenanya dan memberikan permusuhan karenanya fa wa minalladzina farraqu dinahum maka inilah orang yang mengadakan perpecahan, memecah belah agama, waka nusyaan sehingga mereka berkelompok-kelompok alias hisbia. Alias hisbia. Mengotak-otak memecah-mecah umat ini karena memecah-mecah umat ini sehingga terjadi terbagi menjadi berbagai kotak boleh jadi kotaknya itu bernama ataupun kotaknya tanpa nama namun juga tetap berkotak-kotak adalah pelanggaran terhadap kaidah ini. Siapa yang memasang person tertentu atau eh, syekh tertentu eh, atau eh, organ ormas tertentu itu dia pasang linas untuk semua orang untuk pub, untuk publik untuk kaum muslimin ya, maka dia kemudian menjadikan tolak ukur walak wal baroknya loyal dan benci dan permusuhannya dengan ini siapa yang mencintai orang ini maka saya mencintainya siapa yang tidak e, mood dengan orang ini maka dia musuhku itu hisbiyah gitu hisbiyah maka dia jadikan sebagai tolak ukur kebenaran Siapa yang e, tidak mengamini semua perkataannya saya Robi, maka dia bukan salafi. Itu hisbiyah. Maka siapa yang tidak setuju dengan semua perkataan saya Robi dalam semua masalah, ya, maka e, dia bukan ahlu sunnah. Ini hisbiyah. Siapa yang tidak ngaji, tidak respect tidak uh, respect kalau ngaji dengan fulan Ustaz A atau Ustaz B maka dia pada itu guru ngaji saya anda kok nggak respect dengan guru ngaji saya maka anda musuh saya maka itulah ya maka kaidah kaidah hisbiyah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu di kitab ilmi Man laisa ma'ana fawa diduna. Siapa yang tidak berada dalam rombongan kami, dia adalah musuh kami. Cuma ada dua pilihan. Eh, ikut rombongan kami, aku oh, rombongan musuh kami. Tidak bisa, saya tak memblok lah. Eh, saya tak blok enggak, blok musuhmu juga enggak. Saya memblok saja, tidak diterima oleh orang Orang yang menganut faham hisbiyah nggak diterima. Karena dia batasi kebenaran itu hanya pada dirinya. Di luar dirinya dan di luar, di, di luar dirinya dan kelompoknya itu sesat. Nah, itu itu pemahaman dia. E, meskipun ini boleh jadi tidak berani diomongkan, namun itulah yang dia amalkan. Nah, itulah yang dia amalkan. Nah, meskipun enggak nggak diomongkan, itu yang diamalkan. Kebenaran itu terbatas pada kelompoknya, terbatas pada kelompoknya sehingga berlaku kaidah man sama ma'ana fawadiduna. Maka siapa saja yang punya kaidah ini maka dia hisbi. Nah, mesti harus hisbinya itu ada kotak, ada bendera tertentu. Meskipun benderanya itu nggak ada namanya, nggak ada tulisannya, nah, itu hisbi. Itu hisbiyah. Hisbiyah itu apa? Fanatik kelompok. Iya, fanatik kelompok. Maka ini kaidah penting. Iya. Siapa yang jadikan misalnya kita uh, uh, siapa yang jadikan saya Ubed suka dengan saya Ubed dengan tidak jadi telah ukur ahlu sunnah dan bukan. Ini karena berkaitan dengan perkataan beliau sendiri dan beliau sendiri yang mutip perkataan Syekhul Islam maka kita katakan siapa yang jadikan telah ukur saya Ubed sebagai uh, kebenaran dan uh, dan bukan lawan dan kawan dan lawan ya, maka dia memecah belah agama mungkin ada adalah kaidah yang sangat sangat sangat penting ya, uh, karena kaidah ini menjelaskan tentang ya, bahaya hisbiyah dan siapa itu hisbi dan apa itu hisbiyah dan siapa itu hisbi siapa itu orang yang fanatis kelompok yang ini menyebabkan perpecahan umat itulah orang yang memasang ya, hal-hal ya, tertentu yang tidak syar'i ya, person nama-nama tertentu ya, ya, dia tidak uh, kemudian jadikan tolak ukur kawan dan lawan ya, tidaklah yang dia jadikan sebagai uh, yang dia pasang tadi bukanlah Quran dan Sunnah siapa yang musuh Quran dan Sunnah maka dia mustahil ini hak siapa yang menyelisih ijma salaf maka dia ya, uh, adalah musuh saya. Maka ini hak. Ya, namun kalau bukan Quran, bukan Sunnah, bukan ijma yang dia jadikan sebagai tolak ukur kawan dan lawan, namun person, nama tertentu, ormas, yayasan, ia ya utuos, uh, yang dia jadikan sebagai tolak ukur uh, kawan dan lawan siapa membenci ia ya utuos maka dia kawanku siapa yang tidak benci ia ya utuos maka dia uh, musuhku dia tolak ukurnya bukan yang dipasang untuk jadi tolak ukur kawan dalam itu dari Quran, Sunnah, Ijma, Salah itu itu orang yang berjalan di atas hak ya, kalau bukan itu namanya uh, adalah hal-hal yang lain maka itu adalah maka dia adalah terkena penyakit hisbiah sya'a am aba baik dia mau kalau dan mengakui kalau dirinya terkena penyakit hizbiyah atau dia mengatakan saya itu bebas dari hizbiyah sya'am apa jika dia demikian berlakunya maka itulah hizbiyah alias fanatik kelompok demikian Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.